Allah untuk selanjutnya di Masjid An-Nur tiap-tiap hari Kamis pagi. Pada pertemuan pertama ini, saya ingin membahas tentang beberapa hal berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama-tama tentang akidah. Apa itu akidah? Akidah dari segi bahasa Al-akidah العقيدة لغة من العبد والتوثيق والإحكام والربط kuwa. Akidah menurut bahasa, menurut etimologi itu berasal dari ikatan Ikatan yang kuat, yang mantap dan tidak goyang lagi Jadi akidah itu sesuatu yang seakan-akan kita ikat Sehingga tidak akan lepas ikatan itu Kemudian menurut istilah, menurut terminologi, akidah itu gampangnya adalah al-imanul jazim billadzi la yatafarraqu ilaihi syak la ta'taqidihi. Yaitu keimanan yang mantap yang mana tidak ada lagi keraguan pada orang yang telah meyakininya. Jadi iman yang mantap, iman yang kuat sehingga tidak ada lagi keraguan bagi orang yang telah meyakini hal itu menurut istilah. Adapun akidah Islamiyah, akidah orang Islam adalah dia mengimani dengan sebenar-benar keimanan tentang Allah dan apa saja yang berhubungan dengan tauhid serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala dia iman dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia wajib bertauhid kepada Allah serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta dia juga mengimani rukun iman yang enam iman kepada para malaikat kitab-kitab Allah para rasul Allah iman kepada hari akhir dan juga iman kepada takdir serta juga mengimani hal-hal yang telah sahih daripada perkara-perkara ghaib atau berita-berita yang telah sampai kepada kita dengan sanad yang sahih pula dan kita mengimani usul prinsip-prinsip baik yang berupa akidah atau berupa amaliyah akidah Islamiyah Kemudian ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, kita sering mendengar kata-kata as-salafus saleh, as-salafus saleh. Hakikatnya salafus saleh. Salafus saleh itu adalah tiga generasi pertama dari umat Islam. Yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku Kemudian yang setelahnya Kemudian yang setelahnya lagi Yaitu generasi para sahabat Kemudian tabi'un dan tabi'ut tabi'in Mereka lah yang dikenal dengan As-salafus Mereka masanya ketat dengan Rasulullah SAW Sehingga mereka benar-benar paham Apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka, mengikuti cara mereka, menjadikan mereka sebagai suri tauladan, itu dikenal dengan orang salafi. Dinisbahkan kepada mereka. Artinya dia ini salafi, akidahnya mengikuti salafus soleh, manhajnya mengikuti salafus soleh. Kemudian juga kita mengenal kata-kata ahli sunnah wal jamaah Ahli sunnah wal jamaah Mereka adalah orang-orang yang dalam beragama Mengikuti Rasulullah SAW Dan para sahabat Dalam beragama mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat Ahli sunnah wal jamaah Yang kemudian mereka dikenal dengan Al-Firqatul Najiyah Golongan yang selamat Kenapa golongan yang selamat? ya karena ini 73 semuanya masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Daripada firqah-firqah hmm. itu. Ahlus sunnah wal jamaah. al firqahun nafiyah, golongan yang selamat. Kemudian juga mereka dikenal dengan at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من قاد لهم وفي رواية ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم kadzalik. Selalu ada pada umat ini kelompok yang mereka tegak di atas kebenaran dan selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbahaya bagi mereka siapa saja yang menghinakan mereka dan siapa saja yang menyelisihi mereka sampai datang perkara Allah sampai menjelang kiamat. At-Taifah al-Mansurah selalu ada sampai menjelang kiamat. Kemudian ikhwan wa akhwati rahimakumullah, kenapa dikatakan ahlus sunnah wal jamaah? Mereka disebut ahlus sunnah, ahlus sunnah karena mereka itu listimsakihim wattiba'ihim li sunnatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berpegang dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka dinamakan ahli sunnah karena mereka berpegang dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah beliau berarti ajaran beliau secara keseluruhan. Kalau kita bicara sunnah, maka ada dua pembahasan. Sunnah secara umum dan sunnah menurut istilah ahli fikih. Kalau sunnah secara umum adalah seluruh ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ma'udhifa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, persetujuan dan juga sifat. Semuanya yang dari Rasulullah namanya sunnah. Jadi semua ajaran beliau itu namanya sunnah. Adapun menurut istilah ahli fikih maka sunnah itu kembali kepada hukum yang lima. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini pembahasannya lain. Yang kita bahas adalah sunnah dalam arti ajaran Rasulullah SAW semuanya. Ahlu sunnah berpegang teguh dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian mereka disebut dengan al-jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Mereka dinamakan al-jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran. Li'annahum alladzina 'ala al haq Karena mereka adalah orang-orang yang bersatu di atas kebenaran. Walam yatafarraqu fid fitin dan mereka tidak berpecah belah dalam agama. Wajtama'u ala a'immatil hak dan mereka bersatu mengikuti para imam yang hak. Para imam yang hak. Walam yakhruju alihim mereka tidak membangkang para imam yang hak itu Wattaba'u ma asma alaihi salaful ummah dan mereka mengikuti apa yang telah disepakati oleh salafus soleh. Jadi mereka dinamakan al-jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran. Jadi bersatu itu perlu, dan bersatu di atas kebenaran. Tidak bercerai-berai karena di antara cirinya ahlul bid'ah itu adalah bercerai-berai. Ciri khas ahli sunnah wal jamaah itu bersatu. Ciri khas ahli fitnah bercerai-berai. Kemudian ahli sunnah wal jamaah bersatu di atas mengikuti ajaran para imam yang hak. Kalau kita kembali kepada para khalifah, ya empat khalifah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang setelahnya, kemudian juga para imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya tidak membangkang. Dan mereka al-jamaah itu mengikuti yang telah disepakati oleh salafus saleh. Ikhwan wa akhwatillah rahimahullah di antara kecerdasan para sahabat. Ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa umat ini terpecah menjadi 73. Semuanya masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Bagaimana sikapnya para sahabat? Karena kecerdasan mereka Yang mereka tanyakan itu adalah Manhum Siapa yang selamat itu ya Rasulullah Jadi mereka bukan mikir yang lainnya Yang mereka pikir cuma satu Ya Rasulullah Anda tadi mengatakan Pecah 73 Masuk neraka semuanya Surga hanya satu Ya Rasulullah Yang masuk surga itu siapa Siapa mereka Ini kepintarannya Untuk mengetahui siapa mereka Dan untuk nanti mengikuti mereka jadi para sahabat bukan mengatakan ya Rasulullah bagaimana cara menyatukan mereka hingga jadi satu. Tidak. Karena nggak mungkin disatukan. Namanya aja wasatat tariku pecah. Kalau pecah nggak mungkin disatukan. Seperti kaca yang pecah bercerai-berai. Disatukan nggak mungkin. Mungkin disatukan tapi disatukan dengan pura-pura saja. Pura-pura bersatu. Tapi dalamnya bercerai-berai. Jadi yang paling penting sekarang adalah mana yang selamat kita ikuti yang selamat hampir Fathul Najib. Kemudian ahli sunnah wal jamaah mereka mengikuti sunnah, mereka mengikuti hadis, maka mereka pun juga disebut dengan ahli hadis. Ahli hadis di antara nama ahli sunnah wal jamaah dan mereka juga disebut dengan ahli asar dan mereka juga disebut dengan ahlul ittiba dan yang lain-lainnya. Jadi mereka punya banyak nama. Ahlus sunnah wal jamaah. At-ta'ifah al-mansurah. Al-firqatun najiyah. Ahlul hadis. Ahlul asar. Ahlul ittiba dan nama-nama yang lainnya nama-nama yang memang diberikan gelar itu kepada ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya, ikhwan Warahmatullahi Wabarakatuh. rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang kaidah-kaidah dan usul ahli sunnah wal jamaah dalam manhaj mereka mengambil ilmu serta berdalil. Qawaid wa usul fi manhaj talaki wal istidlal. Kaidah dan usul ahli sunnah wal jamaah dalam manhaj mengambil ilmu dan berdalil. Ini kaidahnya dan usulnya ada 12. Jadi maksudnya di sini ahli sunnah wal jamaah itu ketika mengambil ilmu bagaimana kaidahnya, bagaimana usulnya, seperti apa caranya. Sumber ilmu menurut ahli sunnah wal jamaah dan bagaimana pula cara mereka itu berdalil, beristidlal. Bagaimana caranya? Yang pertama-tama sumber akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini poin yang pertama. Ada 12 poin. Masdarul akidah, sumber akidah ahli sunnah wal jamaah adalah kitabullah wa sunnah rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sahihah wa itma'us salafis salih. Adalah kitab Allah Al-Quran Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah Dan kesepakatan salafus soleh Ijma'nya salafus soleh Jadi sumber akidah menurut ahli sunnah wa jamaah ini Al-Quran wa sunnah dan kesepakatan salafus soleh. Berarti kalau kata kesepakatan di sini, kalau filafia berarti tidak bisa dijadikan sebagai pengumuman Filafia Harus yang sepakat di kalangan salafus soleh. Kemudian poin yang kedua adalah kullu ma sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jafa qawluhu wal 'amal bihi وإن كان آحادا في العقائد وغيره semua yang telah sahih semua yang telah sahih dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajib diterima dan diamalkan. Semua yang telah sahih dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib diterima dan diamalkan walaupun ahad walaupun ahad dalam akidah dan yang lainnya ini kaidah dan usul ahli sunnah wal jamaah ya yang penting itu adalah sahih hadisnya sahih diterima diamalkan dalam akidah ataupun dalam hukum ataupun dalam hal yang lainnya. Walaupun dia itu ahad. Karena ada kelompok yang lainnya yang mengatakan akidah atau hukum tidak boleh hadis ahad, harus mutawatir. Nah, ini berarti menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah wal jamaah sama saja. Ahad mutawatir diterima hujah dalam akidah dan dalam hal yang lain yang penting pokoknya sahih. Yang penting sahih. Walaupun memang mutawatir itu tentu derajatnya lebih tinggi di atasnya ahad. Karena kalau kita hanya memakai yang mutawatir saja, maka Islam bisa Islam bisa bubar, Islam bisa habis. Hadis mutawatir berapa sedikit bisa dihitung dengan jari. Jadi kalau orang-orang yang mengatakan hadis ahad tidak diterima dalam akidah, berarti tujuannya adalah meruntuhkan meruntuhkan Islam atau maunya meruntuhkan ahli sunnah wal jamaah. Karena banyak hadis yang ahad dan Rasulullah SAW ketika mengirim sahabat ke negeri-negeri lainnya itu hadis yang mereka bawa adalah hadis ahad. Ketika Rasulullah Muhammad SAW mengirim sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman, hadisnya sahabat Mu'ad bagi orang Yaman adalah hadis ahad karena beliau sendirian atau mungkin beliau ditemani satu dua orang itu aja. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah al-marja'u fi fahmil kitab wa sunnah wa nususu al-mubayyinatu laha wa fahmu as-salaf salih wa man sara ala manhajihim min al-a'immah. Rujukan. Nah, ini penting ya. Ini amat sangat penting. Ikhwan wa akhwati rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas yang menjelaskannya adalah nas-nas yang menjelaskannya dan pemahaman salafus soleh. serta para imam yang berjalan di atas manhaj mereka. Para imam yang berjalan di atas manhaj mereka ولا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية dan tidak boleh ditentang apa yang telah sahih dari hal itu dengan sekedar kemungkinan-kemungkinan dari segi bahasa. Ini termasuk yang sangat penting Ikhwan wakwakil akhwati Dan ini juga termasuk yang prinsip Ini termasuk yang prinsip Yaitu dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah Semua kelompok membawa Quran Membawa Sunnah Semuanya kalau Allah, kalau Rasulullah kalau Allah, kalau Rasulullah Semua kelompok semua kelompok mengaku ahli sunnah wal jamaah. Yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Pemahamannya itu yang penting. Dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, rujukan ahli sunnah wal jamaah adalah nas-nas yang menjelaskannya. Jadi artinya Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Quran ditafsirkan dengan sunnah, atau sunnah ditafsirkan dengan sunnah. Ini yang pertama kalau ada. Karena Al-Quran itu satu dengan yang lainnya saling menjelaskan. Demikian pula hadis menjelaskan sunnah. Demikian pula sesama hadis saling menjelaskan. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah memahaminya dengan pemahaman salafus soleh. Memahami Al-Quran dengan pemahaman salafus soleh. Pemahaman sahabat, pemahaman tabi'un, pemahaman tabi'ut, tabi'in. Kenapa dengan pemahaman salafus soleh? Karena salafus soleh itu kumpul Rasulullah SAW atau masa mereka dekat dengan masa Rasulullah SAW. Bahasa mereka sama dengan bahasa Rasulullah SAW. Bahasa mereka adalah bahasa Quran dan bahasa As-Sunnah. Kemudian tidak banyak perbedaan di antara mereka tidak banyak perpecahan di antara mereka. Kemudian pemikiran-pemikiran mereka belum terkontaminasi, belum terkotori oleh pemikiran-pemikiran yang lain. Mereka masih murni. Jadi mereka benar-benar tahu apa yang dimaui oleh Allah dan apa yang dimaui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemahaman salafus saleh ini sangat penting, amat sangat penting. Kemudian juga pemahaman para imam yang berjalan di atas manhatnya salafus soleh. Para imam. Jadi yang setelahnya tadi tabi'in, para imam, tapi mereka mengikuti salafus soleh dan nama-nama mereka ada banyak sekali. Tidak boleh semua itu ditentang hanya dengan kemungkinan-kemungkinan dari segi bahasa. Nah, inilah syubhat yang ada. Kebanyakan kelompok-kelompok yang nyeleweng itu memahami Al-Quran dan As-Sunnah hanya sekedar dengan kemungkinan-kemungkinan segi bahasa. Contoh melihat saja. misalnya orang-orang liberal, mereka selalu memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman bahasa. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Kalau menurut kita adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut mereka tidak agama di sisi Allah adalah Islam, ai al Islam, pasrah. Orang yang pasrah berarti dia Islam. Nah ini karena yang jelas-jelas menyimpang. Demikian pula kelompok-kelompok yang lainnya. Mereka suka memegang kata-kata itu harus dipahami sendiri, menyimpang, Contoh yang paling gampang yaitu masalah mengkafirkan. Pokoknya lapat-lapat kufur langsung kafir. Tanpa dia memahaminya dengan pemahaman yang benar. Bagaimana salafus yang memahami hal itu? Hal itu. Kemudian, jadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah salafus soleh dan siapa saja yang ikuti salafus soleh. Intinya itu. Karena itu dikenal dengan Al-Quran al Sunnah al fahmi salafil ummah. Pemahaman ini sangat penting Ikhwan wa akhwatin rahimahullah Kemudian poin yang keempat Adalah Usuluddin Kulluhu Kulluhu Usuluddini kullihi Usuluddini kullihi Fattayyanaha An-Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Wa laita li ahadin an yuhdisa syaitan za'iman Annahu minat din prinsip-prinsip agama semuanya prinsip-prinsip agama semuanya telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak boleh seorang pun mengadakan sesuatu yang baru dengan menganggapnya bahwa hal itu adalah bagian dari agama bahwa hal itu adalah bagian dari agama. Jadi usul rutin, prinsip-prinsip agama semuanya itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Akidah itu sudah tuntas, sudah beres. Sehingga tidak tidak boleh seorang pun membawa sesuatu yang baru, mengadakan sesuatu yang baru, lalu dia beranggapan ini adalah bagian dari agama. Agama telah beres. Bahkan di antara ayat yang terakhir turun surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan atasmu nikmatku telah aku sempurnakan atasmu agamamu dan telah aku cukupkan atasmu nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama bagimu. Jadi Islam sudah sempurna. Imam Malik rahimahullah taala mengomentari ayat ini kata beliau, "Mani bataja'a bid'atan bid'in, din yara annaha hasanah faqad ittahama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-risalah au kama qala." Orang yang membuat bid'ah dalam agama yang dianggapnya baik bid'ah itu berarti orang ini telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Jadi kalau orang bikin fitnah dalam agama, secara tidak langsung orang ini nuduh Rasulullah menyembunyikan sesuatu. Belum bisa disampaikan. Iya atau tidak? Ya. Karena ayat ini mengatakan semuanya telah sempurna, beres. Kalau ada orang bikin yang baru lagi, berarti secara tidak langsung nuduh Rasulullah khianat. Berarti ada yang oleh Rasulullah belum disampaikan. Berarti ada yang belum beliau sampaikan. Ya, itu tentang masalah agama, beda semuanya. Kita hanya mengikuti saja dan kita tidak membuat sesuatu yang baru. Termasuk hujah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala terhadap Ibnu Abi Duhan. Dia adalah seorang ahli bid'ah yang sangat buruk kopi. Beliau yang mempengaruhi khalifah saat itu untuk memaksa manusia mengatakan Quran itu adalah makhluk. Sehingga Imam Ahmad bin Hamal penjara. Ketika Imam Ahmad bin Hamal mendapat kesempatan untuk adu argumentasi dengan Ibnu Abi Tuhan ini, argumentasi yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala adalah tentang ajaran salafus saleh. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kamu memaksa manusia mengatakan Quran itu makhluk. Apakah hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Jawabannya tidak. Oleh Abu Bakar tidak. Umar tidak. Utsman tidak. Ali tidak. Rasulullah SAW dan Al-Qur'an ar itu tidak pernah mengajarkan hal itu, tidak pernah menyinggung hal itu. Berarti di sini kamu ini ada satu dari dua kemungkinan. Berarti bid'ah yang kamu bawa ini adalah merupakan salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal itu, tapi beliau sengaja tidak menyampaikannya. Rasulullah dan Pak Rasul tahu hal itu, tapi oleh mereka tidak disampaikan. Oleh mereka memang ditahan ilmunya. Kalau memang ini jawabannya, maka cukuplah bagi kita niru Rasulullah dan sahabat untuk tidak menyampaikannya, untuk menahannya. Mereka katakan, kita katakan. Mereka diam, kita diam. Mereka jalan, kita jalan. Mereka berhenti, kita berhenti. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak tahu, sementara kamu yang tahu. Kalau memang ini jawabannya, maka adalah ya luka ibn luka. Aduhai orang yang bodoh bin tolong Maksudnya Aduhai alangkah amat bodohnya kamu ini Kamu mengatakan Rasulullah dan sahabat tidak tahu Sementara kamu mengatakan dirimu tahu Jadi itu ada Jadi gampang Orang-orang yang membuat fitnah itu Cuma dua argumentasinya Apakah Rasulullah dan para sahabat melakukan atau tidak Jawabannya tidak Oh kalau memang mereka tidak melakukan kalau gitu kita cukup niru mereka untuk tidak melakukan. Kalau ternyata atau yang kedua Rasulullah dan sahabat tidak tahu, sementara dia mengklaim tahu, itu tadi berarti ini adalah orang yang sangat bodoh. Kemudian poin yang kelima, ikhwan wa akhwati rahimakumullah, at-taslimu lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zahiran wa فلا يعرض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة بقياس ولا ذوق ولا كشف ولا قول شيخ ولا إمام ونحو ذلك. Poin yang kelima adalah pasrah pasrah kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dan batin. maka tidak diperbolehkan. Menentang sesuatu dari Al-Quran atau sunnah sahihah tidak pula dengan rasa tidak pula dengan kasab kasab peningkapan peningkapan nanti dijelaskan tidak pula dengan ucapan syekh syekh guru Tidak pula dengan ucapan imam Dan yang seperti itu Jadi ini termasuk manhaj ahli sunnah wal jamaah Dalam mencari ilmu dan bersalin Jadi kita ini pasrah total kepada Lahir batin Pasrah total kepada Al-Quran dan As-Sunnah lahir batin. Kita hanya ikuti saja. Ikuti saja. Tidak boleh sesuatu pun dari Al-Quran dan dari Sunnah yang sahih itu ditentang. Tidak boleh tentang. Yang pertama-tama tidak boleh ditentang dengan kias. Kias. Kiasan-kiasan. Jadi kias itu memang ada. Ada kias yang boleh, ada kias yang tidak boleh. Kias yang ada itu adalah kias dalam hal hukum yang memang tidak bertentangan dengan dalil dan justru menguatkan dalil. Kias dalam ilmu usul fikih itu maknanya adalah ilhaqu far'in fi aslin fi hukmin li illatin jami'atin bainahuma. Kita menyertakan yang cabang kepada yang pokok untuk menetapkan suatu hukum dikarenakan suatu sebab yang sama. Contoh yang paling gampang kias yang benar itu adalah mengkiaskan zakat fitrah. Beras dikiaskan kepada kurma atau gandum. Zaman Nabi dulu mereka mengeluarkan zakat fitrah berupa beras atau gandum. Karena beras eh, berupa kurma atau gandum. Karena kurma atau gandum bagi mereka adalah makanan pokok. Nah kita makanan pokoknya adalah beras atau nasi itu. Maka berarti beras ini dikiaskan kepada gandum atau kurma. Ini kias yang tengah kias yang cocok. Adapun kalau kias yang jelas-jelas menentang dalil, maka ini namanya adalah kiasan fasid, kias yang rusak. Tak boleh diserah dengan kias-kias. Dan rusaknya umat ini adalah menentang Quran dan Sunnah dengan sekedar kias, analog, analog. Yang menyebab dosa yang pertama itu adalah disebabkan oleh kias, yaitu iblis. Iblis mengkiaskan. Ketika iblis disuruh oleh Allah tunduk sujud Wa alil malaikat isjudu li Adam jatuh illa iblis aba sabar ila akhir ayat. Ketika Allah mengatakan kepada para malaikat sujudlah kamu kepada Adam. Sujud berupa penghormatan, bukan menyembah. Semuanya sujud kecuali iblis sombong. Karena orang karena dia punya kias Allah, dia mengatakan karena khairun minhu. Falak tani min narin wa falak tahu mimpin Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api. Engkau ciptakan dia ya Allah dari dari tanah. Tanah dengan api ya Allah hebatan mana? Kalau menurut dia ya Allah, mestinya yang tanah lebih kepada yang api. Hasilnya ya masuk neraka. Kenapa? Tidak ada perintah jelas. Allah Allah Allah Allah Allah Allah dia menentang dengan Allah Tidak bisa. Kemudian juga tidak boleh Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah ditentang dengan doa. Doa Zauk al ini identik dengan orang-orang Sufi Sufi itu dalilnya adalah rasa Rasa Rasa, rasanya, rasanya Padahal tidak ada Rasa boleh-boleh saja Selama rasa tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Kalau menentang Quran dengan Sunnah Ditentang dengan rasa, ya nggak bisa yang tidak yang dicari oleh mereka kan rasa. Sehingga dalil yang suahih dari Quran dari Sunnah dikalahkan. Alasan mereka ya rasa itu. Yang belum merasakan, bahkan mereka punya kaidah. Kaidahnya malam yazub, lam yahrib. Siapa yang belum pernah merasakan, dia tidak akan pernah tahu. Nah ini kata-kata ini bisa benar, bisa salah. Kalau tujuannya menentang Quran dan Sunnah dengan rasa, ya benar. Mereka punya alasan lagi. Misalnya orang ketika diberi cerita, diberi cerita tentang buah apel. Sementara dia belum pernah merasakan buah apel, ya dia tidak akan pernah paham tentang apel. Setelah dia benar-benar merasakan apel itu baru tahu, oh kayak gini apel itu. Jadi selama rasa bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Maka tetap didahulukan Al-Quran dan As-Sunnah Tidak boleh pula dibantah Ditolak dengan kasar kasak itu peningkatan-peningkatan Biasanya ada waliyullah. Oleh Allah diberi karomah berupa kasak disingkap sesuatu. Itu memang ada ya. Selama dalam koridor syar'i dan dia memang benar-benar wali Allah yang mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi Quran dan as Sunnah tidak boleh dilawan dengan kasak itu. Tidak boleh. Atau dalam mimpi. Mimpi seperti ada di Sahih Bukhari ada yang mimpi dari kalangan tabiin insya Allah mimpi ketemu Abil Abu Ketemu Abu Lahab. Abu Lahab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, bagaimana keadaan Abu Lahab? Dia bilang, keadaanku susah. Di khaybah, susah cuma Cuman aku kalau hari Senin dapat minum di telas-telas dariku. Karena aku dulu ketika mendengar kelahiran keponakanku Muhammad, aku senang. Sehingga aku memerdekakan budakku yang bernama Tuhan Aslamia untuk menyusui Muhammad itu. Gara-gara senengku kepada kelahiran Nabi Muhammad itu, aku agama diberi keringanan, diberi minum di celah-celah dariku. Nah ini mimpi. Nggak boleh jadikan dalil. Sementara ayat Al-Qur'annya jelas tak terjaga tapi habiu wa tabat. bisa. Jadi kasar. Tidak pula tidak boleh ditentang dengan ucapannya syekh guru atau ucapannya imam siapapun imamnya. Sebagaimana ucapan Imam Malik rahimahullah taala, "Kullun minna yu'khadhu wa yuraddu min kalamihi illa sahib hadzal qabr." Masing-masing kita bisa diterima ucapannya bisa ditolak kecuali penghuni kuburan ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendahulukan ucapan guru, ucapan imam daripada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti dikhawatirkan akan turun hujan batu menimpa kita. Hujan batu akan turun. Sebagaimana ucapan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu kata beliau, "Yusiku antan zila alaikum hijaratun minas sama'." Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakar wa qala Umar. Hampir-hampir hujan batu turun menimpa kamu. Kenapa? Aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, tapi kamu bantah. Kamu mengatakan, loh Abu Bakar kan bilang begini, Umar kan bilang begitu. Allah. Jadi menentang ucapannya Rasulullah SAW saja dengan ucapan Abu Bakar dan Umar tidak boleh. Apalagi orang yang dibawanya Abu Bakar dan Umar, Imam Syafi'i apalagi ucapan kita. Dan yang semisalnya. Jadi ahli sunnah wa jamaah itu mengikuti dalil. Ahli sunnah itu orang paling bahagia. Yang penting ada dalil, mantap, semuanya ya ikuti ikuti dalil Lahir batin pasrah kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian poin yang keenam ikhwan wa akhwati rahimakumullah al-aqlu sahihu muwafiqun lin-naqli sahihi wa la yata'aradu qat'iyan minhuma ahadan wa 'inda tawahhum at-ta'arudi yuqaddamu an-naqlu akal yang sehat pasti mencocoki dalil yang sahih. Dan tidak mungkin ada pertentangan yang telah kopi yang telah ya, kotai yang telah pasti, yang telah kotai, yang telah pasti daripada ketuanya selama-lamanya. Wa inda tawahumi ta'arudhi yuqaddamun naklu dan ketika Ketika disangka ada pertentangan Maka yang didahulukan adalah dalil Jadi akal dengan dalil pasti cocok Tidak mungkin akal itu tidak sesuai dengan dalil Tidak mungkin dalil tidak sesuai dengan akal Kan banyak orang mengatakan Tidak masuk akal itu Masuk akal tapi dengan catatan al-aqlu asorih akal sehat. Akal sehat. Bukan akal yang memang niatnya adalah menentang. Selalu sesuai dengan dalil yang sahih. Sampai-sampai saya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang oleh Allah diberi kecerdasan luar biasa, beliau pandai membantah orang-orang terutama dari kelompok filsafat, ahli filsafat yang selalu menentang dalil dianggap nggak sesuai dengan akal. Ahli filsafat kan patokannya akal. Beliau menulis kitab berjilid-jilid judulnya itu adalah Darku Ta'arudil Akal Bin Jadi menolak menolak adanya pertentangan antara akal dengan dengan, dengan antara dalil dengan akal. Darku Ta'arudil Akal Menakal ditolak. Seperti itu. Tidak mungkin bertentangan antara akal dengan dalil yang telah pasti selama-lamanya seandainya kita memahami kok kayaknya ada pertentangan. Kayaknya ini tidak masuk akal dalil ini. Maka yang didahulukan adalah dalilnya, kan, bukan akalnya. Yang didahulukan adalah dalil. Contoh yang paling gampang seperti kita tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, kalau kita mau apa namanya pakai akal-akalan dengan akal yang dangkal, tidak masuk akal itu, tidak masuk akal. Bayangkan dalam satu malam Rasulullah SAW rohnya dan jasadnya pergi dari Mekah ke Palestina, lalu ke langit, lalu pulang ke Mekah lagi. Cara akal nggak masuk akal, akal yang dangkal. Tapi akal orang yang beriman masuk akal, karena dia iman kepada yang gaib. Karena itu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ketika ditanya tentang eh, ketika mengomentari mengusap sepatu kuf Kata beliau, "Laukana dinu birra'yi laka asfalul kopi aula fil mas'i min Walau Walaqad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alih alihuma. Kalau pikirannya agama itu pakai akal-akalan, akal yang dangkal maksudnya, akal yang dangkal, maka tentu saja bagian bawah sepatu kuf itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Yang kotor yang mana? Yang sama. Tapi kenapa yang besar? Yang atas. Kata beliau karena aku melihat Rasulullah dalam mengusap bagian atasnya. Ini kalau pakai akal yang jangkau. Bukan berarti agama nggak boleh pakai akal. Agama nyuruh kita berakal. La'allakum ta'qilun. Afala ta'qilun. La'allakum tatafakkarun dan seterusnya. Agama memuliakan akal, memuliakan pikiran, tapi yang sesuai dengan koridor tapi mau tunduk kepada aturan syariat bukan yang menentang seperti itu. Jadi memang kalau kita mau jujur dan kita nggak lebih ilmu lebih, semua dalil itu selalu sesuai dengan akal, masuk akal, masuk akal. Seandainya pun akal kita tetap menolak juga, maka dalil tetap dimenangkan. Dan samitna mu'afakna pasrah. Berarti kita belum bisa meningkat apa hikmah daripadanya. Kalau ada yang mau tanya, kondol silakan. Untuk ikhwan, ada pun akhwatnya, saya kasih. Kenapa? Besoknya saya tidak mau, pakai kertas saja. Dan mau HP. Akhwatnya pakai kertas saja ya. Nanti biar saya ambil. Kondol silakan kalau mau ditanyakan. Yeah. Ya. ya. Itu sama dengan hujahnya orang Yahudi. Yahudi ketika diperintahkan oleh Allah berinfak. Ini kan pertanyaannya ya, orang kaya ketika disuruh infak, sodakoh, dia mengatakan, ada apa saya beri dia? Allah saya tidak memberi dia. Ini sama dengan hujahnya orang Yahudi. Untuk ribullah maulan hasan. Allah akan nyuruh mereka memberikan pinjaman, memberikan bantuan. Yang nanti alasannya apa? Yang nanti alasannya itu Ya Allahi mengelulah Inna maha fakirun wa nahnu Agniya Allah itu melangkah Kami ini orang kaya Ini loh buktinya Allah nggak bisa bantu dia Allah nyuruh saya bantu dia Ya Yatullahi mengelulah Allah itu kikir Allah itu pelit Kata yang itu Dan itu bukan hujah Memang di dunia ini ada orang kaya, ada orang miskin saling bantu, yang kaya bantu orang miskin, yang miskin juga bantu orang kaya dengan doanya dan dengan yang lainnya. Itu sama dengan kerjanya orang-orang kaum Jabriyah. Jabriyah. Jabriyah mengatakan semuanya serba akhir. Bahkan dalam dakwah pun bisa dikatakan seperti itu nanti. Kalau kita ikuti Jabriyah. Ada apa saya mendakwai dia? Toh Allah juga menyesatkan dia. Kalau Allah mau memberi hidayah dia, kan bisa. Buat apa repot-repot? Ya tidak. Memang betul Allah bisa. Tapi yang kaya memang disuruh nyumbang. Yang punya ilmu disuruh menyampaikan ilmunya. Soal dia nerima nggak nerima itu urusannya Allah. Jadi yang penting itu adalah orang kaya dianjurkan mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah. Sekarang ini saja kalau Allah menjadikan manusia kaya semuanya, bisa atau tidak? Bisa. Sekarang ini saja Allah menjadikan orang ini dalam hidayah semuanya. Allah bisa. Tapi memang inilah dunia. Ada orang tersesat, ada orang berhidayah, ada orang kaya, ada orang miskin. Yang penting kita tetap dalam koridor dan ikuti apa katanya Jadi sebutnya orang-orang Gabriyah yang mengatakan semuanya terbaik dalil dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan lebih dahsyat lagi itu adalah hujahnya orang yang Yahudi. Makanya Allah bantah hulat aidihim wal'inu bima qalu falyadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Justru tangan mereka yang dibelenggu dan mereka dilaknat gara-gara ucapan mereka bahkan tangan Allah terbentang siang dan malam Allah mengeluarkan infak. Jadi Allah memang menguji ini ada orang kaya, ini ada orang miskin. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, dia bersyukur atau tidak yang miskin diuji dengan kemiskinannya dia kabar atau miskin ya tonton kalau saya lainnya silakan ya tonton ya. ya memang benar jadi dimulainya dari dalil dulu ya bukan akal dan dalil dimulai dari dalil dulu lalu akal berusaha untuk bagaimana supaya bisa menerima dalil itu Kan yang benar itu al-ilmu qablal qauli wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Jadi dalil dulu. Nah setelah dalil bagaimana arah kita kita kerahkan untuk bisa menerima dalil itu secara logika secara akal. Jadi yang benar itu fastadil summa tahkum. Kamu berdalil dulu, kemudian baru menetapkan hukumnya. Karena orang sekarang banyak terbalik tahkum summa Tafsir. Menetapkan hukum dulu, setelah itu baru bingung cari dalilnya. Hasilnya adalah dia memaksa-maksakan dalil untuk sesuai dengan hukum yang telah diputuskan. Terlanjur dia memutuskan hukum dulu. Jadi yang benar mengumpulkan dalil dulu, baru setelah itu memutuskan hukumnya. Jadi yang benar adalah dalil dulu, lalu akal dikerahkan untuk bisa menerima dalil itu. Apalagi sekarang dapat singkatkan banyak hal tersingkat yang mungkin dulu dianggap tidak masuk akal ternyata sangat masuk akal tentang pengharaman kaki babi tentang najisnya air liur anjing cara medis terbukti semuanya itu dan banyak hal-hal yang lainnya jadi dalil dulu kemudian akal dikerahkan untuk bisa menerima dalil itu seandainya pun tetap nggak bisa menerima akalnya maka kita menangkan dalil berarti akal kita belum sampai Ya, Masalah kalau yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan hadis ahad, kelompok tertentu tidak memakainya dalam hal akidah karena menganggap hadis tersebut bersifat sukut dan prasangka sedangkan akidah atau iman adalah hal yang yakin Nabi Fidya dan pada masa Rasulullah SAW digunakan karena saat itu masih dalam masa takdir sedangkan sekarang adalah masa takdir sehingga hadis akad hanya bermanfaat sebagai mohon penjelasannya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memang ada doni ada qat'i tapi semuanya tetap hujjah semuanya hujjah itu walaupun yang doni tidak sekuat yang qat'i mutawatir itu qat'i itu dilalah kalau ahad dzanniyatu itu dilalah tapi bukan berarti yang dzanni jangan ditafsirkan dengan bahasa ini prasangka kalau tidak tetap semuanya dalil memang dari segi kuatnya lebih kuat yang mutawatir seperti Al-Qur'an itu mutawatir jadi bukan berarti dzanni itu bukan dijadikan dalil sekarang kalau dalam akidah kita hanya memakai hadis yang mutawatir saja, berarti nggak ada akidah. Dan kelompok yang memakai akidah seperti ini, doni bukan dalil dalam akidah, mereka tuh nggak punya akidah. Tanyakan kepada mereka, mana buku akidahmu? Bingung, nggak punya akidah. Bagaimana akidah mereka tentang hari akhir, tentang fitnah kubur, nikmat kubur, adab kubur, mereka punya nggak buku akidah? Patokan nggak punya, karena dianggap oleh mereka semuanya hadisnya adalah ahad, bukan hujjah. Nah kalau nggak punya akidah, nah terus mau, mau seperti apa? Ini Quran diapakan, Sunnah diapakan. Ini semua kelompok umat Islam bermiliar-miliar manusia, mulai dari zaman dulu sampai sekarang meyakini semuanya, sementara dia tidak meyakini. Ini mereka tahu. Jadi kalau dia hanya mau dengan yang mutawatir saja, ya tidak ada bubar Islam ini bubar tidak ada Islam lagi sudah bikin agama baru jadi kelompok yang seperti ini Bapak tanyakan kepada mereka Mana kitab akidahnya Tidak punya kitab akidah Mereka itu hanya retorika Retorika ya, Di buku mereka itu hanya Pembicaraan agak yang lebar Dalil nggak ada Karena memang mereka nggak mau dengan Dalil jadi begitu. Memang ada zoni, ada kotri. Tapi bukan berarti yang zoni nggak bisa dijadikan dalil. Dalil itu cuma tidak sekuat yang mutawatir. Kemudian yang lebih penting lagi, bukankah tadi telah dijelaskan bahwa dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah kita mengikuti pemahamannya siapa? Pemahamannya satu soleh. Ini loh kita kafidahnya salah satu soleh mulai dari zaman dulu sampai sekarang yang ada di depan kita yang kita pelajari akidahnya yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salam Al-Faham yang wafat pada tahun 321 Hijriah yang beliau mengambil dari gurunya Imam Abu Hanifah dan seterusnya sampai kepada sahabat salafus soleh ya, ini akidahnya jadi masalahnya kamu milih akidahnya satu soleh atau tidak jadi begitu ya saya kira mungkin itu dulu Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وسلم تسليما كثيرا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تفرج علينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم الحساب اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة